بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يبوته شيء من علمه ولا يعوده Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar dan tercinta Radio Kemen Jakarta, bimbingan membaca dan memahami Al-Qur'an untuk hari ini kita masuki surah Al-Mulk ya, surah ke-67. Surah ke-67, ini surat ini sering kita baca kan ada Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Al-Kahfi. Nah, ini Tabarok.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 قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سما سبع فقرأ سبراء الذي خلق سبع سماوات إخفاء تنوين ketemu الطاء إيه؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا dua patah dibaca satu jika dihentikan mad iwan mad iwan ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور قد من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأ وأ itu ayat dulu jangan bukan وأعتدنا لهم عذاب السعير Matobi ketemu satu huruf di, hidup dihentikan jadi sa'ir. Mad aridlis sukun. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صد مصير وبئ وبئس bi'sal alitam komariah wa bi'sal masir. Matobi ketemu satu huruf hidup. Dihentikan karena berhenti membacanya. Jadi mad aridis sukun. Coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ta'barok Maha berkat, Maha suci. Siapa? di dia mulk yang di tangannya ada kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, dialah Allah. Ala kulli syai' atas segala sesuatu. Qadirun, maha kuasa. Qadir, ya. Maha suci Allah, maha, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarak, maha berkat, maha suci siapa? Alladhi biadihi yang di tangannya al-mulk ada kerajaan Wahuwa dialah Allah Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah ala kulli syai'in syai' atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladhi yang. Kalau alladina orang-orang yang. Alladhi yang. Oh, kembali kepada ya Allah ya. Alladhi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan al-mauta kematian. Wal hayata dan kehidupan. Untuk apa diciptakan kematian, kehidupan? Liyabluwakum. Karena dia akan ingin mengujimu. Ayyukum siapa di antara kamu ahsanu amala yang lebih baik amal perbuatannya. Wahuwa dan Allah dan dialah Allah Al-Aziz Maha Perkasa al Gopur, Maha Pengampun. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan karena dia akan menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. huwal azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafaut Hamasnya tafaut Farji'il basara hal tara min futur. Min ikhfa nun mati ketemu mufa Min futur. Ya, ada disukun. Alladhi khalaqa yang menciptakan sab'a samawat tujuh langit tibako berlapis tujuh lapis langit mata roh kamu tidak melihat di khalqir rahman gitu ya Alladhi khalaqo yang menciptakan sab'a samawatin tibako. Sab'ah tujuh ya. Samawat langit tibako, berlapis-lapis. Mataro kamu tidak melihat. Ya, maknanya maknapi. Fi khalki, dalam atau pada cinta ciptaan Ar-Rahman yang Maha Pemurah min dari tidak seimbang. Lihat aja langit bumi tidak pakai rihang, kau kuat. Semuanya serasi dan indah. Farji'il basara, maka kembalilah al-basara pandang. Hal taro, apakah ada taro yang kamu lihat? Mil futur, dari tidak teratur, tidak seimbang. Coba lihat langit. Lihat. Adakah yang retak-retak seperti apa yang kita bangun? Apakah langit yang ada di atas kita ini? Aha, ada tiangnya? Coba lihat kembali gitu kan ini. Lihat kembali, adakah yang tidak sesuai ketidaksesuaian? Adakah sesuatu kekurangan yang Allah ciptakan? Allah Rabbi. Sumbar ja'il basara karrataini ya qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa hasir. Suma kemudian irja kembali al-basar. Pandang kembali, lihat kembali karratain dua kali ulang. Ya. Karratain dua kali ulang. Yang qalib kem berbalik kembali. Ilaika kepadamu al-basar, pandangan. Khasian, membingungkan. Wahua dan dia. Hasir, payah dia lemah. Kemudian kembalilah pandanganmu, lihat kembali dua kali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan membingungkan dan lemah. Maksudnya cari celah-celah kekurangan itu tidak tidak akan ada. Maha sempurna apa yang telah Allah cipta, ciptakan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walaqad dan sesungguhnya zayyana as-samaa'a ad-dunya kami menghiasi as samaa langit ad-dunya dunia ya yang dekat bimasabih dengan bintang-bintang gemerlap kan wa ja'alnaha dan kami jadikannya lujum pelempar. Jadi bintang itu untuk melempar siapa? syayatin terhadap setan-setan. Wa a'tadna dan kami sediakan lahum bagi mereka azab siksa as raka yang menyala-nyala. Gitu ya. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar terhadap setan-setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Walilladina kafaru birobihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladina dan bagi orang-orang yang kafaru mereka ingkar. Huahumahum hum kafaru. Itu kan. Ibnu Bilmad. Ya lampau kafaru itu. mereka telah ingkar telah kafir Di rabbihim kepada Tuhan mereka azab ada siksa ada azab jahannam neraka jahannam wabisa wabisal wa sal masir dan amat buruk tempat kembali itu ya enam dulu ya ini terjemah perkatanya apa katanya dari tafsir nih kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir jilid ke-29. Ini hadisnya memang tidak sahih, hasan. Tapi boleh juga diamalkan, ya. perkenaan dengan surah Al-Muluk ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani salasina ayah safa'at li sahibiha hatta ghufira lah." Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat. Nih. Dapat memberi syafaat bagi pembacanya. Syafaat memberikan pertolongan bagi pembacanya. Hingga ia mendapat ampunan. Apakah itu? Yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk ini. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia. Sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat tabarok ini menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu. Bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Nah, maka surat ini berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala lalu berkata memohon, Ya Tuhanku, sesungguhnya si Pulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku, kata surat Tabarok ini. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak meng mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, Aku lihat engkau marah Surat itu menjawab, sudah seharusnya. Aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat ini kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, membaca surat tabarut ini. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, menghafalku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku Surat ini menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas Ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajari dan menghafal surat Tabarok ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan al Munqiyah, ya, surat yang menyelamatkan. Menurut hemat Ibnu Kasir, penulis ini, hadis ini munkar. eh, ya. ada juga yang menyatakan hadis ini doif. Jadi ini boleh tahu ya. Jadi eh, tapi untuk ilul amal seringkali ulama memakainya. Imam Tobroni dan Al-Hafidh menyatakan meriwayatkan melalui jalur yang lain bahwa Anas menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Suratun fil Quran khosamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk Imam Turbunyi menyatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul ibnu eh, Abdul Malik ibnu Abu Syawarib telah menceritakan kepadanya nah, bahwa ibnu Abbas yang menyatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Ini ya. Maka ia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan. Sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tidak tahu bahwa itu kuburan itu ya. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk Tabarok ini sampai selesai. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'atu hiyal mun tunjihi min azabil qabr. Kata Nabi, itu adalah surat penangkal. Jadi surat tabarak surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur sebelum membaca alif lam mim tanzil dan tabarok ini. Tabarokalladzi biyadihil mulk. Ulama lain menyatakan bahwa kedua surat ini, Alif Lam ya, Alif Lam Mim Tanzil itu dan Tabarok ini itu Rasulullah mengulangi semua surat dalam Al-Qur'an dengan 70 kebaikan ini ya. Bahwa eh, kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Qur'an dengan 70 kebaikan. Nah, ini tidak ada salahnya untuk dibaca untuk dihafal ini ya. Walaupun ada yang menyatakan hadis yang kedua tadi doif. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lawaditu annaha fi qalbi kulli insan min ummati." Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kol kalbunya atau hatinya setiap umatku. Surat Tabarok ini. Itu ya. Mudah-mudahan. Ini tafsir Ibnu Kasir. Tafsir Al-Murughi apa katanya ya? Hmm, tafsir Al-Marogi jilid ke-29 dipilih oleh Ahmad Mustafa Al-Marogi. Nah, di halaman 5 surat Al-Muluk ini tentang kerajaan. Surat ini turun, turun sesudah surat al tur Hubungannya dengan surat sebelumnya ketika dibuat perumpamaan bagi orang-orang kafir dengan dua orang perempuan yang ditakdirkan celaka. Meski keduanya itu berada di bawah kekuasaan dua orang hamba yang soleh. Dan dibuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan Aisyah dan Maryam Asia ya, Aisyah juga Asia. Yang telah ditakdirkan berbahagia meskipun kebanyakan kaum dari keduanya itu kafir. Maka surat ini, surat Tabarok ini membuka apa yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Keperkasaan Allah dan pengendalian di dalam kerajaannya terhadap apa yang telah ditentukannya terlebih dahulu. Ini. Makna, Tabarokalladzi biadil mulku wa ala kulli syai'in qadir itu hingga ayat kelima ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir Allah mengagungkan dirinya dan memberitahukan bahwa di tangannya terdapat kerajaan dan pengendalian bagi segala makhluk menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak hukumnya dan tidak ada yang menanyakan kepadanya mengapa dia berbuat karena semua itu keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilannya. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dia memberitahukan bahwa dia Allah telah menentukan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Adanya hidup dan mati untuk menguji orang-orang yang beriman. Agar dia melihat siapa di antara kamu yang mengikhlaskan amal kepadanya. Dia Allah adalah pemilik kekuasaan yang memenangkan urusannya. Dia maha pengampun terhadap orang yang berdosa. Kemudian bertobat dan meninggalkan dosa itu. Jadi syaratnya orang yang bertobat itu meninggalkan dosa itu dan tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya, dia memberitakan bahwa dialah Allah yang telah menciptakan tujuh langit yang sebagaimana di atas bagian lain. Coba pandang langit yang ada di atasmu, lihat adakah sesuatu kekurangan. Ternyata apa yang telah Allah ciptakan tidak ada kekurangan. Tanpa kekacauan, tanpa cacat. Lihatlah wahai orang-orang yang mau berfikir. Apakah engkau melihat ada keretakan dan cacat padanya yang telah Allah ciptakan itu? Kemudian ulangi penglihatanmu dan cermatilah pemandanganmu agar engkau benar-benar meyakini kesesuaian dan kesempurnaan penciptaannya. Dan kami telah menghiasi langit yang terdekat denganmu dengan bintang-bintang yang dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh orang yang dalam perjalanan. Dan dapat dijadikan sebagai perhitungan tahun dan hisab. Dan pada bintang-bintang juga tergantung kehidupan bintang dan tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, bintang-bintang pun merupakan penyebab-penyebab rizki yang menarik itu bagi syahwat setan-setan jin dan manusia. Apa maksudnya? Kan banyak orang yang meramal. Sini, nomor handphonemu berapa aku ramal. Hati-hati. Kalau kita percaya seperti itu berarti kita musyrik, syirik. 40 hari sholat itu tidak diterima. Sama seperti pergi ke kahin kan. Orang yang pergi ke dukun, 40 hari ibadah kita tidak diterima. Sama kalau kita percaya dengan ramalan-ramalan. Nabi aja tidak bisa meramal apa yang akan terjadi hari esok. Nabi juga tidak pernah tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Ini orang belagu sok pintar. lah ini, jangan orang Islam. Orang Muslim, mukmin, mukminat jangan percaya dengan ramalan. Kalau percaya berarti 40 hari ibadah kita tidak diterima. Dan kita, na'udzubillah, kita tahu, uh, takut termasuk orang-orang yang musyrik. Perbuatannya kan syirik, orangnya yang musyrik. Dengan demikian maka Allah telah menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia mereka. Itu dulu ya. Itu. Silakan untuk ibu dan bapak yang ingin membaca tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli Yang kami inginkan tajwidnya bagus, bacaannya bagus, dikit-dikit ngerti isinya. Jangan dibaca terus dihafal terus walaupun tadi dapat pahala, tapi kita kan nggak ngerti.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 Itu nun iwad namanya, nun sogir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ya, jangan terlalu rapuh وهو وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع لا عندك ينظر نعم، الذي الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارضي Enggak, eh, biasa keras. Farji'il farji'il basara hal tara min futur. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع Jimnya, البصر ya, Bapak ragu nih, jimnya keras. Oh, Jangan sampai jiil. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Jimnya jelas ya Pak ya? Ya, bukan jelas aja, keras. Iya. Kalau Bapak rapuh, bukan zai di situ jim. Sumar ji'il. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Terima kasih dihafal ya Pak ya. Kan tadi baca itu. Ya. Surat ini dihafal, Iya, iya. diusahakan. Iya. Nanti jasad kita tidak hancur di kubur. Mudah-mudahan. Tidak Oh. tidak mendapatkan siksa kubur kan tadi itu seperti itu di Ibnu Katsir. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sip. Yuk ya, diulang lagi ya. Tabar Mm, Al-Mulk, ini Bu Yayut Al-Mulk Irfan sudah bangun belum Mas Irfan nih Bu Lisa nih Setia sekali sekarang dengerin Baru tahu ya Isinya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ibu tidak kemana saja. Dengerin Pak Ustaz. Oh, dengerin. Ya. Saya pikir udah nggak masuk masuk. Enggak, karena iya. saya nah, nah, nah. banyak sekali. Iya. <laughs> Iya, iya. Baik, diulang lagi ya. Iya. Hmm, dihafal kita sambil menghafal.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 تفاوت فرجع البشر هل ترى فر فرجع فر فارجع عين فرجع البشر صد هل, هل ترى من فطور Nah, langsung masuk. Eh, Sum. Sum. Marji'in. ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو خسير ولقد زين Walaqad. Kau kelas sugro. ولقد زين Zai. Zai. Ini zin. Zai. Zai bukan jim. Walaqad ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Pendek. وج... بمصابيح وجعلناها بمصابيح وجعلنا رجوما ها وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين Shin, shinnya besar. Rujuman lisyayatin untuk melempar setan bintang-bintang itu tuh. رجوما Man lisyayatin ya. وأعتدنا Wa a'tad kalau kelas sugro. وأعتدنا Wa a' wa a'tad wa a'tad أعتدنا lahum azab sa'ir. Terima kasih Ibu. Ya ibu pasti dihafal ya, ibu nggak bisa lihat lupa. <laughs> Bagus. Ya, iya, lima lima dulu nanti dihafal terus kita hafalkan ya, ya. Al Muluk ini. Makasih Pak Ustaz. Baik ibu. Sekarang teleponnya bisa dengar ya Pak Ustaz ini. Bisa ya. Nah, oh iya, sudah diperbaiki iya, berarti. Ya, ya. Alhamdulillah. Baik ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi uh, surat Al Muluk ini dihafal ya dihafal ya, eh, dikit-dikit kita coba baik di 85904785 kami berikan kesempatan kembali silahkan assalamualaikum bapak ibu kan udah kemarin atau kasih kesempatan yang lain ya kasihan atau yang lain juga pengen ya iya nanti uh, lusa boleh ibu yang lainnya yang belum kemarin kan sudah kemarin cuma dua orang lagi ya yang lainnya silahkan ya kami berikan kesempatan hmm, ya semua orang juga pengen baca gitu. Memang bagus lah intinya. Tapi ada kesempatan yang lainnya dulu. Silakan yang lainnya dulu ya. Assalamualaikum. Lebih dekat dengan teleponnya ibu ya. Kecil suara ibu. Ya halo. Ya silahkan. Siapa ini? Umi di Ratu Jaya Depok. Di Ratu Jaya Depok.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 tafawud ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara basara farji'il basara tafkhim tebal roknya فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كم Basar. ayat surnya ya Emang ibu dari mana tadi aslinya? saya dari Seberang. enggak dari Cirebon Oh, tuh. Biasanya roknya ratu seberang. Ro. Roro jonggrang. Jangan rara jangrang. Ro. Tafkhim. Tafkhim. Tebal. Inilah huruf-huruf jika berbaris fathah berbunyi O. oh itu ro, so, ho gitu. Jangan ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan wabarakatuh wabarakatuh. Gitu. Ya. <laughs> ya. Ro, ro, ro. Ro, Sum, mana tadi? Dari farji'in. Baik, farji'in. Mhm. Mhm. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب Ya, yang yang kok ini sama juga nih. Yang Oh, ko. berarti O-nya kurang mantep nih. Oh, kurang Jangan mantep. yang kalib, yang kolib, koko. Yanqalib. Saya beli baju koko. Baju koko. Kalau kalau ini yang beli kakak ipang, kakak itu kaf. كاف الكوكوكو ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا